Pertanyaan Apabila seorang suami berkorban eh, sepertujuh sapi, apakah sah apabila ia meniatkan kurban tersebut untuk dirinya dan keluarganya? Ya, sah. Ya, sepertujuh sapi sama dengan satu ekor kambing sehingga dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Bagaimana caranya menjadikan atau membuat akhlak mulia? Caranya dengan belajar ya dan melatih. Belajar secara teori ya bahwa misalnya sabar itu diperintahkan dan baik seperti yang tadi kita pelajari sikap lemah lembut dan seterusnya. Kemudian setelah itu berlatih, ya, berlatih artinya kita berusaha. Kita terkadang menyadari, ya. Alhamdulillah kalau kita menyadari. Itu suatu titik yang baik. Ketika kita ingin marah, ya, atau kita hampir tidak terkendali kita sadar. Nah, ketika itu jangan kemudian dilanjutkan tapi kita berusaha menahan diri. Nah, alhamdulillah kalau masih sadar. Muskilahnya kalau sudah nggak sadar, tiba-tiba bereaksi sudah lepas kendali. Nah, ini hal yang tidak baik. Jadi kalau kita masih uh, apa sadar, berusaha, berusaha, terus berusaha. Dan diantara usaha adalah berteman dengan orang-orang yang baik, ya. Dan itu insya Allah sangat dirasakan. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik dalam bertutur kata, kita akan terbawa. Terbawa dengan gayanya, gaya bicaranya, terbawa oleh sikap-sikapnya, terbawa bahkan dalam ungkapan-ungkapannya sehingga kita meniru apa yang dia katakan, kita pun bisa mengatakannya. Ya, istilah yang dia gunakan, kita pun bisa menggunakan istilah itu. Karena tadi tertiru. Kata orang Arab, as-sahib sahib. Ya, Sahib itu sahib. Jadi jangan uh, salah baca ya. Ini sahib ana, salah itu. sahib yang benar. Kalau sahib itu artinya menyeret. Jadi sahib, sahib. Sahib itu menyeret. Teman itu akan menyeret. Ya. Artinya mempengaruhi dan itu yang dikatakan Nabi SAW Ad-dinu al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan sesuai dengan perilaku temannya. Nah, itu yang kemudian diungkapkan oleh istilah orang-orang Arab sahib sahib. Nah, ini pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang lembut, yang baik, insya Allah juga kita akan ikut dengan hal kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Sehingga kita akan apa? mengerem ya kata-kata yang uh, tidak baik sehingga terbentuklah kita dengan kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Bahkan Nabi SAW mengisyaratkan hal ini sampai pada para penggembala. Ya, Nabi menyebutkan bahwa para penggembala unta itu orangnya keras-keras. Ya. Para penggembala unta orangnya keras-keras karena terbawa oleh tabiat unta itu. Dia terbawa oleh tabiat unta. Sebaliknya, ya para penggembala kambing dia akan lembut. Makanya setiap nabi mesti dulunya punya sejarah menggembala kambing. Mungkin itu diantara hikmahnya. Mami Nabi nabiyyin illa ra'al ghanam atau ra'al ghanam. Tidak ada satu nabi pun kecuali dulu menggembala kambing. Nah, itu salah satu dari yakni apa? Uh, bagian daripada pendidikan. Ternyata di Bali itu ada hikmah ya ada hikmah bagaimana memimpin bagaimana lembut dan seterusnya kemudian juga tentunya banyak berdoa kepada Allah azza wajal banyak mohon kepada Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala uh, apa <clears throat> membimbing nabinya untuk mengajarkan beberapa doa-doa yang baik terkait dengan doa-doa akhlak ya kan <clears throat> Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi ya Allah perbaikilah akhlakku sebagaimana engkau jadikan baik uh, tubuhku ini atau juga doa misalnya Allah mahdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta ya Allah tunjukkan aku kepada akhlak yang mulia bawa aku kepadanya tidak bisa membawaku kepadanya kecuali engkau dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk tidak bisa memalingkan aku darinya kecuali engkau ya juga doa Nabi SAW eh, dalam sebuah riwayat ya yang saya ingat eh, doa Allahumma inna na'udzubika min munkarati al-akhlaqi wal ahwa'i wal adwa' atau yang semakna dengan itu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari akhlak yang mungkar. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi itu beberapa upaya yang bisa kita lakukan demi memperoleh akhlak yang mulia. Pertanyaan berikutnya, hmm, istri saya sudah memulai pakai cadar tapi sering diejek keluarga keluarga besar saya. Jadinya kalau saya mau diajak mau ajak istri silaturahmi keluarga dia tidak mau ikut. Bagaimana sikap saya? E, bersabar ya. Artinya dari pihak suami dan juga istri bersabar menghadapi ujian. Ya, insyaallah e, mungkin itu di awal-awal Kemudian berikutnya ketika sudah terbiasa insya Allah akan hilang ejekan-ejekan tersebut. Dan termasuk hal yang penting sesungguhnya cadar ini tidak begitu uh, apa berpengaruh. Yang penting perilaku baik itu tetap ada ya. Misalnya seorang wanita yang bercadar dia tetap tegur sapa ya kan? Dia tetap uh, apa berperilaku baik dengan yang lain. Dan hal yang cukup penting di sini dalam bab tegur sapa dengan wanita misalnya sesama ya karena dia bercadar maka suaranya mesti diperdengarkan kepada orang tersebut ya bukan teriak bukan tapi misalnya dengan ibu-ibu, dengan bibi, dengan saudara ya bertanya kebetulan di luar misalnya di luar rumah ya dengan suara yang didengar ya Jangan dia seolah-olah tanpa cadar ketemu senyum. Nah, gitu. Senyum dari mana tahu kalau kamu senyum? Kamu kan pakai cadar. Anu oh saya kan sudah senyum di hadapan dia. Nah ya, kamu senyum tapi kan pakai cadar nggak dilihat oleh orang. Makanya eh, dengan suara yang didengar salam, dengan suara yang didengar bertanya, menyapa dengan suara yang didengar Begitu pula ketika di tempat-tempat yang aman, jangan pakai cadar terus. Ada sebagian wanita ya, sudah pakai cadar padahal di lingkungan yang aman, tetap pakai cadar. Ada tamu, ada saudara di dalam rumah tetap pakai cadar. Padahal sekali lagi tempatnya aman. Tidak ada laki-laki selain mahram. Nah, jangan begitu. Kalau seperti itu akhirnya terkesan angkuh. Sehingga orang pun menilai penilaian negatif oh ini hasil daripada memakai cadar. Nah, ketika tempat itu tempat yang aman ya buka cadarnya. Ya, bergaul dengan yang baik. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu ya uh, maka kesan-kesan kaku, kesan-kesan negatif akan hilang dan insya Allah dengan dia tetap bersabar nanti orang pun mengetahui dan menyadari bahwa sesungguhnya cadar tidak menghalangi dari apa pergaulan yang baik di antara sesama muslimat. Bagaimana kalau kita memutuskan hubungan kepada orang memutuskan hubungan dengan orang karena sikap jahatnya dan berbicara selalu menyakitkan. Nah, kalau memang betul menyakitkan dan menyakitkan di sini memang kata-katanya tidak baik ya. Ya kita boleh menghindar. Ya, bukan artinya memutus betul-betul putus ya kalau dia juga uh, apa? dari kalangan muslimin ya kita berusaha menghindar, menyelamatkan diri sehingga ketika misalnya ketemu bicara tadi kita gunakan apa? Al-mudarat. Ya, gunakan apa? Al-mudarat. Mengomong dengan dia omongan yang baik supaya dia pun mengatakan kepada kita tutur kata yang baik. Begitu. Bagaimana tata cara mengganti rukun sholat yang ditinggalkan? Ini pertanyaan yang dulu saya belum baca. Bagaimana tata cara mengganti rukun sholat yang ditinggalkan? Misalnya melakukan sujud cuma satu kali. Uh, disebutkan dalam sebagian keterangan, ketika dia ingat, misalnya ya, ingat uh, belum jauh dari sujud tersebut. Misalnya dia lupa pada rokaat yang pertama ya, pada rokaat yang pertama sujud tersebut dia lewatkan kemudian bangkit rokaat kedua lalu ingat kalau seperti ini kembali ke sujud kembali ke sujud lalu lanjutkan lagi ya tapi kalau misalnya dia ingatnya itu sudah lewat ya misalnya dia baru ingat rokaat ketiga atau rokaat keempat. Padahal peristiwanya rokaat pertama. Maka dia anggap rokaat pertama itu hilang. Sehingga dia nambah satu lagi. Sehingga dia nambah satu lagi. Nah kemudian setelah itu dia sujud sahwi. Terakhir sujud sahwi. Nah itu caranya ya untuk mengganti rokaat yang kehilangan rukun tersebut bolehkah meminta mati karena riwayat sakit yang sudah difonis tidak bisa sembuh tidak boleh tapi kalau dia merasa berat dengan sakitnya, Nabi sebutkan ya. Uh, dalam hadis لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي يا الله tersebut disebut dalam hadis jangan sekali-kali seseorang dari kalian mengharap kematian karena suatu mara bahaya karena suatu malapetaka yang menimpanya fa in mutaman nian, kalau dia mesti mengharap-harap maka baca doa bukan dia meminta untuk dimatikan begitu saja tapi dia berdoa dengan doa ini Allahumma ahyini ya Allah hidupkan aku bila kehidupan itu baik bagiku